Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan kewajiban kita memang adalah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang lahir maupun yang batin, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan Allah SWT menjanjikan tambah nikmat bagi orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kepada kalian dan apabila kalian kufur mengingkari kenikmatan Allah maka sesungguhnya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan hendaklah basah lisan kita ini dengan zikir kepada Allah, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal dan juga zikir-zikir yang lain yang telah datang dalil-dalil yang banyak tentang keutamaannya seperti biasanya kita setiap hari Ahad insyaallah akan menjawab sesuai dengan kemampuan beberapa pertanyaan yang telah sampai kepada saya dari para peserta HSI. Dan telah sampai beberapa pertanyaan yang pekan yang lalu belum sempat untuk dijawab. Langsung kita mulai pertanyaan yang pertama adalah dari Sri Puspa Aini Muttaqin. Beliau bertanya tentang makna dan kaitan antara akidah dan tauhid. Makna dan kaitan antara akidah dan tauhid. Akidah artinya adalah keyakinan. Akidah atau i'tiqad artinya adalah keyakinan. Adapun tauhid maka artinya adalah mengisahkan mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan akidah lebih umum daripada tauhid. Akidah lebih umum daripada tauhid. Tauhid ini adalah bagian dari akidah Islamiah. Di antara akidah Islamiah adalah tauhid yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Keyakinan bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka ini adalah bagian dari akidah Islamiyah. Dan akidah Islamiyah yang paling penting adalah tauhid. Yang paling penting adalah tauhid. Tauhid adalah akidah Islamiyah yang paling penting bahkan dia adalah inti dari akidah Islamiyah. Tapi akidah ini lebih luas maknanya di sana ada selain tauhid dan juga dia merupakan perkara akidah. Seperti misalnya beriman dengan hari akhir. Ini adalah termasuk bagian dari akidah. Akidah ahlu sunnah tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Ini juga tentang ini juga masalah akidah. akidah al-sunnah tentang penguasa. Maka ini juga termasuk masalah akidah dan dia lebih luas. Jadi akidah ini lebih luas daripada tauhid. Akidah ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya yang berupa i'tiqad berupa keyakinan. Adapun tauhid maka ini adalah bagian dari akidah Islamiah. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Ria. Bolehkah ibu hamil atau anak bayi dipasangkan gunting, bawang putih atau ayat yang dikaitkan di bajunya? Karena di kampung saya selalu selalunya begitu. Malah ada yang memakai paku di pelintir dan rambutnya saat lagi hamil dengan rambutnya saat lagi hamil. Kata mereka biar tidak diganggu oleh setan. Bagi mereka dengan cara berdoa kepada Allah dan ikhtiar memberi tangkal untuk dijauhi dari makhluk halus. Dan begitu juga dengan masalah tuyul, tiap mereka menyimpan duit di lemari pasti selalu ada kacang hijau atau kaca kacang hijau atau bawang putih biar duitnya tidak diambil tuyul karena di sekitar desa tersebut ada yang memelihara tuyul. Baik, eh, kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah sudah bersahadat la ilaha illallah dan sudah bersahadat Muhammad Rasulullah. Dan kita sudah ridha menjadikan Islam ini sebagai agama kita sebagai pegangan kita. Ridho bahasanya Allah sebagai Rob kita. Ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita dan kita sudah ridho. Islam menjadi agama dan pegangan bagi kita semua. Oleh karena itu kewajiban kita adalah kembali kepada agama Islam di dalam perkara yang kecil, perkara yang besar, Termasuk diantaranya di dalam masalah penjagaan terhadap diri kita maupun orang lain seperti bayi yang ada di kandungan kita, penjagaan harta kita, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam contoh yang disebutkan oleh Bu Ria dalam pertanyaan ini, maka e, ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ibu hamil atau anak bayi dipasangkan gunting, bawang putih atau ayat yang dikaitkan di bajunya, ya maka ini tidak ada syariatnya di dalam agama kita. Demikian pula untuk menghindari tuyul yang mencuri harta kemudian menaruh kaca, kacang hijau atau bawang putih supaya tidak diambil oleh e, tuyul tersebut. Maka ini juga cara-cara yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Dan dikhawatirkan kalau maksudnya adalah ingin ia memberikan atau memenuhi syarat yang disyaratkan oleh bangsa jin dan yang semisalnya maka ini perkara yang haram yang di dalam agama Islam. Karena yang namanya jin ini berusaha untuk menyesatkan kita terutama ketika melihat kita butuh maka dia berusaha untuk menyesatkan kita dengan cara yang halus. Oleh karena itu yang pertama eh, ini adalah cara yang tidak dibenarkan Bagaimana cara di dalam agama Islam untuk mendapatkan keselamatan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jal? Yang pertama tentunya adalah memperbanyak adkar, zikir kepada Allah baik di waktu siang maupun di waktu malam, pagi dan juga sore. Kita berpegang dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan karena zikir kepada Allah ini adalah benteng yang termasuk benteng yang paling kuat dari gangguan jin. Apabila seseorang banyak berzikir kepada Allah, maka jin ini semakin sulit untuk bisa mengganggu seseorang, baik mengganggu fisiknya maupun mengganggu mentalnya. Semakin banyak seseorang berzikir dan mengingat Allah, maka akan semakin sulit bagi setan untuk mengganggu dirinya. Dan di antara zikir yang hendaknya sering kita jaga dan selalu kita jaga adalah zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat lima waktu. Dan zikirnya enggak banyak. Ya, lima menit seseorang bisa menyelesaikan zikir-zikir tersebut ya dengan khusyuk. Dan jangan seseorang tergesa-gesa ya setelah sholat lima waktu langsung pergi meninggalkan tempat yang hendaknya dia lakukan adalah duduk sebentar kemudian mengingat Allah membaca zikir yang sudah disyariatkan kemudian yang kedua adalah zikir pagi dan juga sore pagi dibaca setelah subuh yaitu setelah kita membaca zikir subuh dilanjutkan dengan membaca zikir-zikir pagi kemudian sore setelah sholat asar setelah kita membaca zikir uh, sholat uh, setelah sholat asar kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir petang atau zikir sore hari. Dan e, bagi yang belum hafal atau belum punya bisa me mencari buku yang berjudul Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang artinya adalah dalam bahasa kita e, benteng bagi seorang muslim yang dikarang oleh Syekh eh, Al-Qahtani dan uh, biasanya dalam uh, dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan bukunya uh, kumpulan ya kumpulan zikir dan doa dari Al-Qur'an dan Sunnah kurang lebih demikian yang dikarang oleh Al-Qahtani ini uh, disebutkan tentang zikir-zikir yang disyariatkan dengan dal dal yang sahih Ya termasuk di situ disebutkan tentang e, dikir pagi dan juga sore. Dikir pagi dan juga sore. Silahkan membeli ya kitab ini dan dibuka ya tentang dikir pagi dan sore ini dipraktekkan pagi dan juga sore ini. Saya insya Allah eh, Allah swt akan menjaga kita dari e, kejelekan. Kemudian juga e, termasuk diantaranya yang yang akan dijaga adalah harta kita yang akan dijaga adalah harta kita. Jadi kita nggak perlu dengan ritual-ritual yang menaruh kaca, kacang hijau dan seterusnya yang justru menjadikan seseorang yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah ikhtiar tetapi ikhtiar yang tidak dibenarkan. Ikhtiar yang tidak dibenarkan secara syariat. Kita memang diperintahkan untuk berikhtiar tetapi yang dimaksud adalah ikhtiar yang disyariatkan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Pertanyaan dari Zahrah. Milla Mutiara Mutia Rahman. Beliau mengatakan berkaitan dengan materi silsilah tauhid halaqah yang kedua. Disebutkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pada pembukaan halakau yang kedua diterangkan bahwa hamba tersebut tetap akan dihisap dulu di neraka karena dosa-dosanya. Mohon penjelasan lebih lanjut karena miskinnya ilmu yang saya miliki kedua hal tersebut menjadi terdengar kontradiktif. Baik. Tidak ada pertentangan antara dua hal yang sudah kita sampaikan. Nabi saw menerangkan Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan di dalam hadis yang lain, di dalam dalil yang lain disebutkan bahwasanya di sana ada orang yang berdosa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia berdosa kemudian dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka karena dosa-dosanya. Tidak ada pertentangan di antara dua perkara ini. Kenapa demikian? Karena hadis yang pertama, Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Mengharamkan di sini ada dua jenis atau mencakup dua hal. Yang pertama, diharamkan secara asal. Maksudnya adalah benar-benar diharamkan, yaitu diharamkan masuk ke dalam neraka. Diharamkan masuk ke dalam neraka. Artinya sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Ya diharamkan ya neraka maksudnya adalah diharamkan masuk ke dalam neraka sebentar ya apapun atau se -se sedikit pun. Ya, maka dia ya tidak masuk ke dalam neraka se se sebentar apapun. Ya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua diharamkan dari neraka maksudnya adalah diharamkan kekal di dalam neraka. Artinya seandainya dia masuk ke dalam neraka maka dia tidak akan kekal ya di dalam neraka. Jadi yang pertama maknanya ya diharamkan dari neraka maksudnya diharamkan ya tidak masuk ke dalam surga, eh, neraka sama sekali. Ya, sekejap apapun dia tidak masuk ke dalam neraka sekejap pun. Yang kedua, yang diharamkan kekal di dalam neraka. Artinya, dia ya kelak dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Demikian yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullah. Pertanyaan dari Yohanna Afifa. Yohanna Afifa Beliau mengatakan apa maksud maksud dari syirik besar. Kemudian salah satu cara melindungi diri dari syirik adalah berdoa dengan sejujur-jujurnya. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud dengan syirik besar adalah seseorang menyerahkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah. Menyerahkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kekhususan bagi Allah diserahkan kepada selain Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan syirik besar. Contoh misalnya ibadah, makanya adalah kekhususan bagi Allah. Hak prerogatif Allah Azza wa Jal tidak boleh selain Allah disembah dan diibadai. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah menyerahkan sebagian kekhususan Allah kepada yang lain. Maka ini adalah termasuk syirik besar. Dan salah satu cara untuk melindungi dari syirik adalah berdoa. Meminta kepada Allah. Sejujur-jujurnya maksudnya adalah dengan sesungguh-sungguhnya. Jujur artinya sesuai antara hatinya dengan ucapan lisannya jujur antara hatinya dengan ucapan lisannya. Ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, hatinya menginginkan yaitu ingin supaya terhindar dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Harus jujur hatinya memang benar-benar ingin berlepas diri dan terhindar dari kesyirikan tersebut. Dan bukan setengah-setengah. Jujur hatinya memang ingin lepas dan terhindar dari kesyirikan. Kemudian yang kedua dia ucapkan dengan lisannya meminta kepada Allah supaya dilindungi dari kesyirikan. Ini namanya jujur di dalam berdoa, kesungguhan di dalam berdoa, hatinya juga benar-benar menginginkan dan lisannya juga demikian. Allah taala a'lam. Pertanyaan dari Nining Kurniasih. Saya mau menanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang syirik yang tidak secara nampak. Dan di tempat saya ada adat sedekah bumi yaitu upacara baca doa dibarengi dengan setiap warga membawa nasi tumpeng di suatu lapangan atau kuburan dan baca-baca doa bersamaan setelah selesai nasinya boleh dimakan maka apakah itu termasuk syirik menyembah kepada selain Allah e, yang pertama ciri-ciri orang yang syirik yang tidak secara nampak tentunya ini yang mengetahui adalah Allah azza wajal syirik yang khafi yang tidak kelihatan ya seperti e, eh, ria maka Allah swt dialah yang mengetahui kesyirikan tersebut sementara orang yang lain mungkin ya tidak E, mengetahui kesyirikan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua tentang uh, sedekah bumi dengan praktek seperti yang disebutkan di pertanyaan, maka ini tidak ada dalilnya di dalam syariat dan e, dikhawatirkan ya ini adalah termasuk ya upacara ritual yang diserahkan kepada jin yang diserahkan kepada jin ya memberikan uh, nasi tumpeng dan uh, yang lain sajen-sajen dan juga yang lain dinamakan dengan sedekah bumi atau dinamakan dengan adat yang uh, yang lain atau dengan nama-nama yang lain dengan cara seperti ini maka ini e, tidak diajarkan di dalam agama Islam. Dan kalau itu maksudnya adalah memberi makan atau uh, uh, uh, apa mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, maka ini yang dikhawatirkan termasuk syirik. Yang dikhawatirkan termasuk syirik. Uh, oleh karena itu, uh, hendaklah kita menghentikan ya ritual seperti ini mulai dari diri kita sendiri kemudian kita nasihatkan kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan tentunya. Kita lihat siapa di antara mereka yang kira-kira mau menerima nasihat kita dan dekat dengan kita, mulai kita menasihati mereka. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Mm, Allah SWT memberikan hidayah kepada salah seorang Eh, dengan sebab dirimu maka ini lebih baik daripada uh, eh, humrin na'am daripada unta merah apalagi ini dalam perkara yang besar yaitu dalam perkara syirik ya dan kalau itu adalah syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam tentunya seseorang takut dan takut apabila saudaranya juga uh, terjerumus di dalam kesyirikan yang besar ini maka uh, kita berusaha dan mendakwai sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan kita lihat siapa di antara mereka yang kira-kira dekat dengan kita dan kira-kira menerima apa yang kita e, bawa maka kita nasihati mereka. Nah, apakah amalan yang riak diadab di akhirat? Riak ini adalah termasuk dosa, bahkan dia adalah syirik kecil innallaha la yaghfiru an sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Ria termasuk syirik tidak diampuni dosanya artinya pilihannya hanya diadab dan ini menunjukkan bahwasanya ria ini adalah dosa yang seseorang diancam dengan adab di dalam neraka. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang tiga orang yang mereka beramal dengan amalan yang agung, yang berjihad, bersodakah, mengajarkan e, orang lain Al-Quran, tetapi mereka riak di dalam amalan-amalan tersebut. Mereka riak di dalam amalan-amalan tersebut, mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan korek dan dia bersedekah supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, berjihad supaya dikatakan seorang pahlawan, seorang pemberani. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam neraka atau diadab karena perbuatan ria yang mereka lakukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya ria selain uh, dia adalah menyebabkan amalan seseorang tidak diterima, Riak juga merupakan sebab seseorang diadab yang di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari dari riak dan menjauhkan kita dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Pertanyaan ini disampaikan oleh Noviarman. E, pertanyaan selanjutnya adalah dari Rizal alif fi. Rizal alif fi. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Taurat dan juga Injil juga termasuk mukjizat, Nabi Musa dan juga Nabi Isa Salam. Al-Quran adalah di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah bahkan mukjizat yang paling besar. Ya mukjizat yang paling eh, besar yang Allah Swt berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan sidik ya dengan benar maka dia akan menemukan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah berasal dari Allah Azza wa Jal dan dia bukan ucapan manusia ketika dia melihat maknanya dan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran maka dia akan menemukan dan yakin bahwasanya ini adalah kalamullah adalah kalam ya ucapan Allah Azza wa Jal dan ini adalah mukjizat yang masih ya sampai sekarang kita melihatnya dan terus akan ada sampai waktu yang Allah SWT tentukan. Adapun Taurat dan juga Injil, maka ini adalah kitab ya yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan apakah dikatakan ya Taurat adalah bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan Injil adalah bagian dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Allah taala alam nanti uh, kita kembalikan kepada penjelasan para ulama di dalam masalah ini saya kurang mengetahui apakah bisa dikatakan bahwa Taurat ini adalah dikatakan ini adalah mukjizat dari Nabi Musa termasuk mukjizat dari Nabi Musa dan Injil adalah termasuk mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Ini perlu penjelasan para ulama. Yang jelas Taurat ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Injil adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Isa alaihissalam dan uh, keduanya termasuk kalamullah dan uh, kitab Allah azza wajal dan Allah swt telah menurunkan banyak kitab ke bumi ini eh, kepada para nabi dan juga para rasul dan isinya adalah petunjuk dan juga cahaya bagi manusia barang siapa yang berpegang teguh dengan isinya maka dia akan e, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus dan barang siapa yang berpaling dari kitab Allah Azza wa Jal maka dia akan tersesat. Nah, kemudian e, pertanyaan dari Devi khairun nisa. Afan orang yang bentuk telinganya caplang atau lebar kebanyakan atau biasanya pintar. Apakah ini termasuk tatayur? Syukran atas jawabannya. Ya, setahu anak, eh, hal yang seperti ini tidak ada dasarnya. Hal yang seperti ini tidak ada dasarnya ya telinga atau melihat dari bentuk telinga seseorang apakah lebar atau sempit atau caplang atau yang lain kemudian mengatakan biasanya kalau e, bentuk telinganya demikian berarti dia pintar ya ini tidak ada dasarnya di dalam e, syariat yang setahu saya demikian oleh karena itu tinggalkan ya keyakinan seperti ini tinggalkan keyakinan seperti ini nah Pertanyaan dari Purnomo Budi Sulistio. Jika kita menggunakan gelang dari batu atau logam yang saat ini banyak dijual, yang konon katanya dapat mencegah penyakit sehingga banyak orang yang menjadi ketergantungan pada gelang tersebut. Apakah ini termasuk syirik, syirik besar atau kecil? Ala eh, seseorang mengambil sebab ya mengambil sebab yang jelas. Kalau ingin terhindar dari penyakit maka silahkan dia mengambil sebab tetapi mengambil sebab yang jelas. Bagaimana sebab yang jelas? Yang pertama adalah e, mengambil sebab yang datang dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Misalnya madu maka ini adalah obat sebagaimana dalam Al-Qur'an demikian pula habbatus sauda ini juga obat sebagaimana dalam hadis Zam-zam ini juga merupakan obat. Di sana ada dalilnya. Seorang berusaha untuk e, berobat dengan obat-obat yang memang datang keutamaannya di dalam dalil. Atau yang kedua adalah mengambil sebab dengan sebab-sebab yang jelas uh, kandungannya secara kedokteran misalnya atau secara penelitian diketahui bahasanya eh, bahan ini atau daun ini mengandung zat ini dan itu yang ini bermanfaat untuk penyakit ini dan itu maka ini sebabnya jelas ya sebabnya jelas. Nah, kalau demikian boleh kita mengambil sebab ini. Adapun e, menggunakan sesuatu barang yang e, misalnya tidak diketahui tentang apa e, kandungannya secara e, ilmiah, hubungannya dengan penyakit, maka anda yang demikian dijauhi oleh seorang muslim, ya dikhawatirkan ya dia menggunakan sesuatu yang tidak syar'i, menggunakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemudian tentang masalah ketergantungan atau bertawakal dengan sesuatu secara umum tidak boleh. Ya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab tetapi tidak boleh kita bergantung dan bertawakal kepada sebab tersebut. Meskipun itu adalah e, apa? sebab yang syar'i. I bertawakalnya seseorang hanya kepada Allah saja. Adapun sebab maka kita lakukan tetapi tidak boleh kita bertawakal kepada sebab tersebut. Tidak boleh kita bertawakal kepada sebab tersebut. Tidak boleh bertawakal kepada seorang dokter, tidak boleh kita bertawakal dengan obat tertentu meskipun obatnya jelas. Tapi kita bergantung dan meyakini bahasanya kalau tidak minum obat ini berarti tidak ada kesembuhan. Dan lupa kepada Allah SWT yang membuat dan menurunkan obat ini. Maka ini tidak boleh. Jadi kita mengambil sebab dan ketergantungan kita, tawakal kita hanya kepada Allah. Terkadang Allah sembuhkan kita dengan sebuah obat atau obat tertentu tetapi mungkin seseorang mengambil obat tetapi belum tentu disembuhkan oleh Allah dengan sebab obat tersebut karena semuanya kembali kepada Allah. Dialah yang menentukan sembuh dan tidaknya. Kita mengambil sebab saja yang menentukan sembuh dan tidaknya adalah Allah. Ini namanya bergantung kepada Allah. Tapi kalau mengambil sebab yang berobat misalnya kemudian kita bergantung sekali dengan sebab tersebut ya dan lupa kepada Allah Azza wajalla maka dalam keadaan demikian ya ini dikhawatirkan termasuk ya bertawakal kepada selain Allah dan tentunya orang yang bertawakal kepada selain Allah maka Allah akan menjadikan uh, dia bertawakal kepada sesuatu tersebut ya bertawakal kepada sesuatu tersebut nah dan barang siapa yang bertawakalnya hanya kepada Allah maka Allah yang akan memberikan kecukupan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Nah, Baik, uh, di sini waktunya sudah menjelang subuh. Yang insya Allah uh, kita cukupkan sampai uh, sekian. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada uh, kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan waktu yang panjang yang kepada kita dan memberkahi waktu kita ini dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa orang tua kita semuanya memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari nerakanya Wallahu ta'ala a'lam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh